Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Segala puja, puji Seluruhnya hanyalah milik Allah yang maha menatap Yang maha mendengar yang mengangkat dan merendahkan siapapun yang dia kehendaki Ya Allah, jangan biarkan karunia kelebihan yang engkau berikan membuat kami sombong dan takabur. Melainkan berikan kepada kami kenikmatan menjadi hamba yang tawadu, yang rendah hati. Rob, hanya engkaulah yang mengangkat dan merendahkan hamba-hambamu. Angkatlah derajat kami dengan ridhomu ya Alhamdulillah. Amin. Ibu bapak sekalian Kita semua ingin dihargai Normal Ingin dihormati Normal Ingin dimuliakan Normal Tetapi menjadi tidak normal Ketika kita diperbudak Keinginan dihargai Keinginan dihormati Keinginan dipuji Dengan perbuatan riak dan lebih buruk lagi ketika keinginan itu membuat kita sombong. Merasa lebih mendustakan kebenaran. Padahal ada jalan untuk menjadi mulia. Dan jalan inilah yang harus kita tempuh. Seperti apakah jalan itu kita dengar sabda Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Siapa yang merendah diri maka Allah akan memuliakannya dan siapa yang sombong besar diri Allah akan menghinakannya Ahli hikmah berkata Ijfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimma ijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan. Sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah kokoh. Ditiup angin, dihempas topan, diterjang badai, tetap kokoh. Tetapi pohon yang akarnya tidak menyentuh tanah, disiram air goyang, dihempas angin rusak, diterjang badai hancur. Apakah artinya? Kalau ingin menjadi pribadi yang kokoh, maka kuncinya tanamlah diri ini di bumi kerendahan hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Hujamkan makin rendah hati, makin dinaikkan. Karena seperti pipa u, makin rendah hati, makin dimuliakan. Makin tinggi hati, makin dihinakan. Paman tawadu'a rafa'ahullahu. Barang siapa yang rendah hati, Allah yang meninggikan. Dan yang takabur, Allah yang akan merendahkannya. Oleh karena itu, jalan menuju kemuliaan, jalan menuju orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, kuncinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang awadu. Orang-orang yang rendah hati. Kesombongan, ketakaburan adalah jalan paling pintas yang menghinakan diri kita. Kerendahan hati itulah jalan utama yang membuat kita akan mulia dunia dan insya Allah akhirat kelak. Jadi saudara-saudaraku Kelebihan yang membuat sombong Itu menjadi sebuah kekurangan besar Kita diberi kelebihan rejeki Kemudian kita menjadi takabur Itu juga menjadi kekurangan Kita dinaikkan kedudukan oleh Allah Kita menjadi petantang-petenteng Jadi kekurangan Makanya setiap kenaikan sesuatu Ilmu kedudukan, penampilan, jabatan, atau ibadah, selalu harus makin berjuang untuk menuki. Karena peluang itu ada, kalau tidak dilatih, jatuh kita menjadi hina. Ingat, pipa U makin menaik, makin turun kemuliaan. Baik, ada yang bertanya silakan. begininya apa berbeda perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri? Apa, Dek? Perbedaan antara rendah hati dengan rendah diri. Rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati adalah ciri hati yang sehat. Karena dia berhasil mengendalikan dirinya untuk tidak sombong. Sombong itu penyakit hati. Tetapi rendah diri adalah penyakit. Namanya minder. Orang yang minder atau rendah diri itu dia kufur nikmat. Bahasa kasarnya kufur nikmat. Karena dia lebih sibuk melihat kekurangan yang ada dibanding nikmat Allah yang melimpah. Misalkan tangan agak bengkok sebelah. Padahal sekujur tubuh sehat. Akal sehat dia sibuk saja melihat jempolnya yang bengkok. Sehingga dia malu kemana-mana hanya karena sebuah jempol. Dia tidak mensyukuri nikmat yang besar hanya karena sesuatu yang dia anggap musibah. Padahal bisa jadi tangan bengkok ini perlindungan dari Allah supaya dia lebih dekat dan mohon kepada Allah. Atau bisa jadi Allah memberikan cacat karena Allah akan memberikan dia pahala besar kesabaran. Dan Allah akan menggunakan kekurangan cacatnya itu untuk menggerakkan orang-orang yang sehat. Maka orang yang rendah hati adalah hati yang sehat. Buah dari kemampuan mengendalikan diri untuk tidak sombong. Orang yang rendah diri adalah orang yang berpenyakit hati. Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang besar, hanya terfokus kepada kekurangan yang kecil. Beda sekali. Jadi jangan sampai rendah diri, tapi rendah hati.